السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <clears throat> الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيبك ورسولك محمد وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin uh, pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atas segala nikmat yang masih Allah berikan kepada kita uh, rasa aman ya dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan saudara-saudara kita yang uh, tertimpa musibah dengan berbagai macam musibah khususnya ya saudara-saudara kita yang tertimpa musibah berupa uh, aktifnya atau adanya musibah gunung Semeru ya semoga Allah Subhanahu wa taala uh, berikan ampunan kepada saudara-saudara kita yang wafat dan berikan uh, rasa tabah bagi mereka yang uh, masih hidup ya dan juga yang ditinggal oleh keluarganya Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, juga kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan kepada siapa saja yang berjalan di atas petunjuknya hingga hari kiamat kelak. <clears throat> Kaum muslimin, eh, pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam dan kita di pertemuan ini masih dalam Kitabul Janaiz, masih dalam seput, uh, kitab atau pembahasan seputar uh, uh, perawatan jenazah. Dan di akhir-akhir pembahasan di bab ini adalah terkait dengan uh, hukum membangun bangunan di atas kuburan. Maka kata Syekh Saleh Fauzan beliau mengatakan ya ini merupakan kebaikan ya uh, yang dilakukan oleh muallif ya, oleh uh, pengarang dari kitab Umdatul Ahkam di mana beliau membuat atau menutup pembahasan kitab seputar perawatan jenazah dengan hukum membangun uh, kuburan atau membangun bangunan di atas kuburan. Ini satu hal yang sangat sekali bagus ya. Taib kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها مارية وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرت من حسنها وتصاوير فيها فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيها ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله رواه البخاري ومسلم كم مسلمين pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hadis ini dari sahabiah Aisyah radhiyallahu anha di mana beliau bercerita uh, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit yang sakitnya mengantarkan kepada wafatnya beliau, ya, beliau mengatakan atau para sah uh, Aisyah mengatakan bercerita, lama shtakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, ya, ذكر بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة. Sebagian istri-istri beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu cerita tentang kanisah tentang gereja Ru'ainah Habi Ardil Habasyah yang mereka lihat di uh, negeri Habasyah atau negeri Ethiopia ya yuqalu Maria yang gereja itu dinamakan dengan Maria gereja Maria ya wa ummu Salamah wa ummu Habibah atata ardal Habasyah dan istri Nabi dari uh, berupa uh, istri Nabi Ummu Salamah dan Ummu Habibah keduanya itu adalah istri Nabi yang hijrah ke Habasyah ya. Di uh, eh, kedua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Habibah dan uh, Ummu Salamah ini cerita pengalamannya ketika dulu uh, hijrah ke Habasyah ya. Mereka melihat adanya gereja di sana ya. Kemudian beliau mengatakan fadzakarata kata Aisyah Ummu Habibah dan Ummu Salamah menyebutkan min husniha wa tasawiri fiha wa tasawira fiha tentang bagusnya gereja tersebut dan gambar-gambar lukisan-lukisan yang ada di gereja ya cerita ketika Rasulullah sakit farafa'a ra'sahu sallallahu alaihi wasallam kemudian Rasulullah mengangkat kepala beliau wa qala ulaika ma idza mata fihim rajul salih mereka itu orang-orang Nasari, Nasrani di negeri Habas. Habasya adalah oh, negerinya Nasrani. Mereka orang-orang Nasrani kata Rasulullah, "Idza mata fihim rajul salih." Kalau ada yang wafat di antara mereka dari kalangan orang saleh, banau ala qabrihi masjid dan mereka membangun di atas kuburannya masjid, tempat ibadah. Summa sawwaru fihi tilka suwar. Kemudian mereka membuat gambar-gambar orang-orang solehnya Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah makhluk yang paling atau makhluk yang jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu karena perbuatan mereka berupa membangun uh, kuburan tersebut. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin uh, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, hadis ini menerangkan kepada kita tentang hukum membangun bangunan di atas kuburan, ya, hukum membangun bangunan di atas kuburan. Tentu kita sebagai seorang muslim ya, kita yang belajar ajaran Islam Islam mengajarkan kepada kita akan adab-adab terhadap kuburan ya. Kata Syekh eh, Saleh Fauzan mengatakan al-qabru yajibu an tuhtaram. Kuburan itu harus atau wajib dihormati. Wajib dihormati wa 'anil adha dan harus dijaga dari keburukan, segala keburukan. Wala tumtahan bil masyi dan juga tidak boleh disepelekan, diinjak-injak ketika kita lewat. Gak boleh kita ngelewatin di atas kuburan ya. Au bi zabalat 'alaiha atau lempar sampah, buang sampah di kuburan ini enggak satu hal yang tidak boleh. Ya. Awit tatarruq awil julus 'alaiha juga Jadiin kuburan itu sebagai jalan lewat atau duduk-duduk di atas kuburan ini satu hal yang dilarang. Ini ajaran agama kita, demikian. Ya. Ini ini ini satu satu hal yang harus kita ingat tentang adab di kuburan. Ya. Namun dengan demikian juga kita harus mengingat bahwasannya kama annahu la yajuzul ghuluw fiha juga tidak boleh guru berlebih-lebihan terhadap kuburan. Ya. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara sholat di situ, ya. melakukan ritual ibadah di situ. Ini satu hal yang terlarang. Ya kita menghormati kuburan namun tidak berlebihan. Kita eh, maka uh, maka kita diperintahkan atau Eh, dua hal yang berkaitan dengan kuburan adalah tidak bolehnya gulu dan tidak bolehnya kita uh, uh, apa uh, meremehkan eh, al amran muharraman dua hal yang terlarang atas kita terhadap kuburan adalah meremehkan dan berlebih-lebihan meremehkan kuburan dan gulu terhadap kuburan meremehkan gimana Contohnya meremehkan ya dengan duduk-duduk di atasnya, buang sampah di atas kuburan, melangkahin kuburan, nginjek-nginjek kuburan, ya. Uh, dan yang lain sebagainya. Ya. Maka ini satu hal yang terlarang. Satu halnya lagi yang terlarang adalah kita berlebihan dengan kuburan, ya. Doa-doa di kuburan, ya minta syafaat, ya minta jodoh, minta rezeki. Ini satu hal yang terlarang. Allah Subhanahu wa taala yang berhak kita mintai, ya, bukan kuburan. Sekalipun uh, dengan alasan uh, menjadikan ahli kubur itu sebagai syafaat, sebagai perantara ini satu hal yang tidak uh, diperkenankan. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan akan perantara, ya. Kita bisa meminta secara langsung, ya. Kita bisa meminta secara langsung. Justru mereka lah penduduk kubur yang membutuhkan kita yang masih hidup, ya. Uh, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu." Kalau anak Adam itu meninggal, semua amalnya terputus illa min thalath kecuali tiga hal. Ya. Maka dengan wafatnya ahli kubur ya sudah mereka terputus dari segala bentuk amal perbuatan. Ya. Lalu apakah kita kemudian malah minta-minta ke kuburan? Ya. Justru kitalah yang harusnya mendoakan mereka. Kenapa? Yang tidak terputus itu anak-anak yang soleh. Doa yang doa doa yang dipanjatkan untuk mereka. Ini yang tidak terputus. Ini untuk mereka. Artinya berarti mereka lah yang butuh akan amal kita. Akan doa-doa kita. Bukan malah kita yang minta ke mereka. Ya. Taib, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan perbuatan ini dari sini ya, ketika Eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar cerita Ummu Habibah dan Ummu Salamah sementara padahal beliau masih kondisi sakit ya. Kemudian farofa arosahu Rasul langsung angkat kepala. Ini menunjukkan satu hal yang penting. Lagi sakit pun Rasulullah bela-belain untuk mengangkat kepala kemudian menyampaikan satu hukum. Ya, berarti hukum ini satu satu hukum yang sangat penting yang harus uh, diperhatikan. Ya. Dan hukum itu apa? Rasul sebutkan ya. Ulaika Ulaika ini kembali kepada Nasrani karena penduduk penduduk Habasyah atau Ethiopia pada saat itu adalah negara Nasrani. Ya. Ulaika mereka itu idza mata fihim Kalau ada yang mati di antara orang saleh, di antara mereka orang saleh mati, ya. Maka banau ala qabrihim masjid akan dibangun oleh uh, orang-orangnya, sekitarnya. Ya. Apa itu? Masjid. Ya. Akan dibangun oleh mereka masjid. Masjid di sini maksudnya adalah pertama uh, ya dibangun satu bangunan kemudian di situ digunakan bangunan tersebut untuk sholat maka ini juga tidak boleh membangun ya membangun kuburan ya e, dibuat di situ satu apa e, satu bangunan ya e, dihiasi ya. ini satu hal yang tidak tidak boleh terlarang ya terlarang dan ini dijelaskan di uh, di di di, di hadis-hadis yang lain tentang larangan membangun kuburan ya Mungkin dibangun di situ satu masjid ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, maka ini satu hal yang terlarang. Atau yang dianggap masjid di situ adalah tempat tangan membangun dan juga larangan melakukan ritual ibadah yang uh, semestinya dilakukan di masjid seperti apa sholat yang nggak boleh di situ. Ya karena uh, masjid uh, artinya juga adalah tempat sujud sekalipun tidak dibangun ya. Sebagaimana disebutkan uh, uh, dalam sebuah hadis ya bahwasannya uh, eh, semua ini uh, bumi ini tanah ini uh, tohur suci ya dan juga bisa digunakan untuk masjid ya dan juga di, bisa digunakan untuk masjid disebutkan dalam sebuah hadis ya maka artinya Artinya uh, kuburan itu juga tidak bisa digunakan sekalipun tidak dibangun untuk untuk salat ya, untuk ibadah. Ju'ilat lil ardu tahuran wa masjida ya. Kata Rasulullah, Allah jadikan uh, tanah ini, bumi ini suci dan tempat untuk beribadah, tempat untuk sujud ya. Maka Rasulullah sebutkan eh, orang-orang uh, Nasara mereka jadikan kuburan-kuburan orang-orang soleh di antara mereka itu sebagai masjid artinya di antara mereka mungkin larangan ini juga tidak uh, eh, larangan ini juga tidak hanya untuk membangunnya saja tetapi beribadah di situnya juga termasuk uh, adalah hal yang dilarang adalah hal yang dilarang ini di antara pemahaman uh, masjid yang dimaksud ya Taib kaum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di sini satu pelajaran yang bisa kita ambil adalah taswir ya hukum menggambar hukum melukis ya maka ini juga satu hal yang dilarang ya terlebih yang digambar yang dilukis adalah orang yang sudah wafat ya karena jangan sampai ini kemudian menjadi perantara kepada uh, perilaku kesyirikan uh, bukankah uh, uh, juga uh, munculnya kesyirikan di zaman Nabi Nuh atau generasi setelah Nabi Nuh dikarenakan kaumnya Nabi Nuh itu membuat patung orang-orang soleh yang kemudian generasi setelahnya menganggap ini sebagai sebagai, sebagai perantara kepada Allah dan kemudian lama, lambat laun ini disembah. Ini awalnya apa? Awalnya hanya sebatas menggambar. Juga demikian dengan kaum Nabi Ibrahim. Ya. Uh, pada awalnya hanya membangun, membuat patung. Lambat laun ini juga disembah. Demikian juga dengan Bani Israel. Bani Israel juga mereka membuat satu patung eh Samiri yang kemudian lambat laun dijadikan juga sebagai Tuhan. Ya ini eh, maka eh, larangan untuk eh, menyembah atau beribadah di kuburan juga membuat patung-patungnya atau gambar-gambarnya orang yang sudah meninggal yang kemudian bisa jadi mungkin digantung-gantung ini uh, larangannya adalah pertama saddu zariah menutup celah uh, kesyirikan yang boleh jadi generasi-generasi setelahnya uh, akan melakukan kesyirikan karena hal ini karena hal ini maka uh, dalam rangka saddu zariah hal ini juga terlarang ya Baik, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah orang yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Saleh Fauzan, sekalipun mereka bukan yang terburuk ya. Ah, la asyarru minhum indallah. Mereka bukan orang yang terburuk, namun Uh, mereka itu orang-orang buruk di sisi Allah. Sekalipun di sisi manusia mungkin dia orang yang wah bagus ya. Mungkin di sisi manusia orang terpandang baik ya. Tapi di sisi Allah karena perilaku hal tersebut dia membangun uh, masjid di atasnya atau membangun satu bangunan di atas kuburan kemudian mereka beribadah di atasnya ini mengantarkan atau menjadikan mereka menjadi orang yang jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya uh, membahas tentang pembahasan yang sama ya. Dari Aisyah juga beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi lam yaqum minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uh, bersabda dalam sakitnya yang beliau tidak sembuh dari sakit tersebut. Artinya sakit Rasulullah yang mengantarkan kepada wafatnya beliau. Beliau Rasulullah bersabda, "La'anallahu al-yahuda wan nasara." Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida dikarenakan mereka membuat atau membangun kuburan nabi-nabi mereka masjid. Ya. Menjadikan masjid. Ya. Walaula dzalika kata Aisyah, kalau bukan karena demikian uh, walaula dzalika ubriza qabruhu ya. Nah maka akan ditampakkan kalaulah bukan karena khawatir eh, Nabi uh, makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijadikan sebagai tempat uh, ibadah maka ubriza qabruhu akan ditampakkan makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ghairu annahu ayyutta khoda masjida. Namun ya dikhawatirkan makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijadikan masjid. Maka uh, kita tahu makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Eh, itu di Rasulullah SAW di, dikuburkan, dimakamkan di di ruangan, di kamarnya uh, Aisyah radhiyallahu anha. Ya. ya. Ini satu hikmah yang sangat besar ya. Di mana dengan demikian kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tampak dari luar. Para sahabat pada saat itu uh, bimbang apakah akan dimakamkan bersama sahabat yang lain di Baqi' atau bagaimana? Maka uh, pada akhirnya memutuskan dimakamkan uh, di kamarnya di mana Rasulullah SAW wafat di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu tertutup. Eh, dalam rangka apa? Agar orang-orang tidak dengan bebasnya kemudian uh, beribadah di sekitar atau di atas makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini. Eh, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Ya Allahumma la taj'al qabri tu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburku disembah selain engkau. Ya, zat yang disembah selain engkau. Maka Allah Subhanahu wa taala uh, mengabulkan permohonan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar makam Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan menjadi makam yang disembah. Ya, sebagaimana itu disebutkan dijadikan syair oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, ya. Di mana Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan fa ajaba Rabbul Alamin du'aahu ya. Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala menjawab uh, doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu doa berupa Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bada. Ya Allah jangan jadikan kuburku sebagai wathan, patung atau sesembahan yang disembah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala kabul, kabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uh, melalui perantara para sahabat yang tidak menjadikan uh, kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbuka lebar, terbuka luas, ya tanpa ada penutup. Dan sampai saat ini kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertutup, ya sehingga orang-orang pun yang berdoa di sekitar makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam statusnya mereka berdoa di Masjid Nabawi karena tertutup sekarang uh, tidak ada yang bisa melihatnya dengan leluasa. Ya. Ini satu hikmah atau satu ijabah doa ah, doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala satu hal yang sangat luar biasa. Kemudian di sini Rasulullah SAW mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Laknat artinya apa? Laknat adalah at-tardu wal bu'du an rahmatillah. Ya. Jauh dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, gampangannya orang yang dilaknat adalah orang yang tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh orang yang dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di antara perbuatan yang membuat orang tersebut dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan orang-orang Yahudi. Tidak hanya orang-orang Yahudi dan Nasrani saja yang mereka dilaknat, namun orang yang melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani berupa apa? Ittikhadul kubur masjid ya berupa perbuatan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Maka ini satu hal yang sangat sekali harusnya menjadi uh, asas ya dasar agar kita bisa meninggalkan uh, kuburan sebagai tempat ibadah ya. Kalaulah kita mau uh, kuburan kita ke sana uh, bisa mengucapkan salam untuk ahli kubur ya. Kita berdoa namun berdoa untuk ahli kubur. Kalau kita berdoa untuk diri kita maka uh, tidak harus di kuburan. Maka ting bahkan para ulama mengatakan kalau seandainya berdoa untuk sendiri, maka hendaknya dia pergi dari situ. Ya. Maka hendaknya pergi dari area pekuburan. Ya. Maka silahkan berdoa. Namun di kuburan jangan. Kalau kita berdoa untuk diri sendiri, untuk kaum muslimin, untuk kita. Tapi kalau untuk ahli kubur, bukan berdoa kepada ahli kubur ya, beda. Ya. Maka orang yang berdoa atau uh, dia beribadah di kuburan itu pertama kondisinya dosa besar ketika dia hanya berdoa dan tidak meminta kepada ahli kubur, tidak beribadah untuk ahli kubur. Ini dosa besar. Kenapa? Karena menerjang larangan. Jangan kita menjadikan kuburan sebagai tempat sujud, sebagai tempat ibadah. Ya. Yang kedua bisa jadi uh, sampai kepada tahap kesyirikan ketika dia ibadah untuk ahli kubur. Ketika ibadah untuk ahli kubur maka bisa jadi bisa sampai kepada tahap musyrik. Tapi kalau dia ibadah bukan untuk ahli kubur tetapi untuk Allah maka sekurang-kurangnya ini adalah dia melakukan perbuatan dosa besar. Hah, perbuatan dosa besar. Tapi Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini yang kita bahas di kesempatan ini waktu yang uh, sangat singkat ya, penyampaian sangat singkat semoga bisa bermanfaat khususnya untuk kami pribadi dan secara umum untuk para pendengar sekalian. Kurang dan lebih kami mohon maaf kita tutup kesempatan ini dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika السلام عليكم ورحمة الله وبركاته